Makanya terus Quran itu saking detailnya kalau ngendikan gini, wataros syamsa ida tolaas taza waru angkahi. Kamu melihat matahari begini. Hatta ida balagha maghriba syamsi wajadaha taghrub. Sehingga ketika Dzulqarnain melewati sisi ka, sisi barat, Dzulqarnain menemukan matahari dalam keadaan taghrub. Bukan mataharinya yang surup, tapi cara pandang Dzulqarnain. Nah, itu masalah-masalah yang detail ini bagian mufasir sing sing spesialis. Maka ini masalah-masalah yang apakah sifat hakikat itu diterapkan untuk sifat-sifatnya Allah? Apakah sesuai yang kita kenali sebagai manusia? Tentu jawaban kita yang kita kenali sebagai manusia. Tapi kira usah yakin hakikat, kafir kena yakin. Misalnya gini, Ono ayat ini, intan suruh woha, namun kue nulungi pangeran. Terus berarti nongin, oh pangeran rata tulungi, loro deh. <laughs> Kafir tuh. Kafir. Tapi di bahasa resminya wong wong kon jihad, ayo tolong pangeran. Wong istilah yo intan woha Kalau kamu menolong Allah, apakah Allah butuh pertolongan? Enggak. Apakah Allah narabok tulung guling? Enggak. Tapi kue bela-belani agamanya Allah istilahin nulungi maka ada istilah, ada hakikat. Angel gak? Ya, ono istilah. Kayak gue loh. Kayak gue ngekei ibu, bujumu sak juta. Niatnya menyeneng no buju. Yo ya wes ngekei duit sak juta, jenis nyeneng no buju. Apa bujumu mesti seneng? pinginnya sepuluh juta. Makanya ini kan wes ilmu jelimet. Mana ada orang iso, wes dibang bingung, wes ada orang iso. Tapi kulo sebagai ulama menerangkan tradisi antara tradisi hakikat dan tradisi masodukul di secara lafat maknanya demikian. Kalau baleni malah. Ketika kamu ngarang bab puasa misalnya, sing darani buka yo ya, wayahe surupe srengenge. Surup ning di ning bumi. Mungkin enggak secara ilmu falak srengenge surup ning bumi. Enggak mungkin fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi karena matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Bagaimana mungkin sesuatu yang besar ditekuk, ditutupi sesuatu yang lebih? Tapi cara dohire, ya suruh Berarti kita mengatakan suruhku ala rojil ain, sesuai pandangan mata. Tapi bukan sesuai hakikat sekarang wong kecelok ngelarani Allah, angger misoi Allah, jadinya ngelarani Allah. Tapi apa Allah tersentuh oleh kalimat tadi? Tidak sama sekali. Karena Allah Qadim, Allah Al-Ali, Allah Al-Adib. Gak akan tersentuh oleh kesalahan manusia apapun. Nah, itu yang disebut takwil. Napa? Napa? Takwil. Makanya kalau orang mengatakan subhanallah, itu kudu ditafsiri usab bihu subhanallah. Saya mentasbihkan Allah sesuai yang saya pikirkan. Kue nak gak maknani ngono keliru, sebenarnya bener Masyur, Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mukasyafah dia ini mau subhanallah, subhanallah. celak gue pangeran. Abu Yazid gue mau coba, mau coba tasbih. Tasbih gue apa nyucak no jenengan. Apa aku kurang suci nih kan tiba suci. Nangis loh Abu Yazid. Semenjak itu Abu Yazid terus belajar naku Nak ngono ngeten pasti perasaan pulau. Jadi menurut saya kepengen tasbih no jenengan. Tapi jenengan buatan butuh tasbih. Terus iya, pokoknya nonton itu. <laughs> Mulane <laughs> akhir subhanallah ditawil usab bihu subhanallah saya berusaha mensucikan Allah. Tapi kue ram memberi kontribusi terhadap kesucian Allah. Allah wis suci tanpa kue. Bahkan joko ono kue jadi ribet. Sebagai makhluk ya jadi ribet tuh. Ono pilihan presiden, bupati, gubernur, fitnah-fitnah tambah ribet tuh. Tapi rah digawe sesuai rencana Tuhan itu sebenarnya jadi rasa dijerok-jerok. Biasa wae dunia ulah ibun rasa tenanan. Apa? Saya ulang lagi ya, ini penting saya ajarkan. Sehingga ilmu itu dibutuhkan analisis lafat dan analisis hakikat. Kalau analisis lafat, ya sudah karena kita tahu nyalimat lafat, yaitu lafat itu. Tapi kabeh ulama dawuh subhanallah takdiran itu usabihu subhanallah. Aku mau nyucekno Allah. Aku, aku sebagai hamba berusaha nyucekno Allah. Manane meyakini Allah itu suci. Tapi Allah wis suci tanpa penyucian. Paham ya sing kula maksud? Makanya sing disebut benar itu fa'lam annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Mau aku nyeksaini nak pangeran sito. Aku yo ngerti nak pangeran sito. Tapi tanpa kowe darani sito, pangeran yo wis sito. Mulane mau muni ngerti. Makanya dari Said Abdul Al Haddad nuwahi tuhu subhanahu eh, nuwahi tuhu subhanahu wa wal wahidu. Said Abdul Al Haddad itu sange ngudine dosa. Mergo dekne wong alim alam, anak kowe kan gak wedi. Jadi kan nuwahidu waha. Nuwahidu ngijekno ingsun apa ha ing Allah. Negone najuman ar-ra'iyah. Wa huwa ta Allah ya wis wahidun wis siji. Dadi nak manane nuwahidu nuwahidu ngiyakini siji ingsun wi apa cukup manane nuwahidu ngijekno ingsun wi apa nara ta ijekno dadi loro kafir. Ya pancen angel ngaji. Wah, saya Saiki Allah wis siji apa ngenteni mbok sijekno? Berarti tauhid dua maknane apa? Nyuwejekno apa? Maknane nyuwejekno apa aku ngerti nek Allah itu suwiji. Ora kok Allah dadi suwiji ngenteni mbok suwejekno. Makane disebut fa'lam, kok iku ben ngerti, ora kok kowe memberi kontri. Lanin wahidu subhanahu wa huwa wahid. Itu masalah-masalah yang sampean harus tahu. Sama seperti kita baca solawat. Apa <laughs> Nabi itu butuh solawat kita? Tidak butuh. Nabi sudah terlalu dekat dengan Allah. Tapi kita ini butuh membuktikan kalau kita mencintai beliau dengan cara membaca solawat. Solawat kita nambah derajatnya Nabi apa bukti kita mahabbah? Bukti kita mahabbah. Kalau Nabi sudah terlalu terhormat, Tidak butuh kita. Itu caranya muamalah antara nilafat sampai antara hakikat. Saya ulang lagi antara nilafat sampai antara nilafat. Dan ini pasti terjadi dalam cara pandang kita. Misalnya ini tak beda indah, sing lucu-lucu aja, -lucu, sing masalah liane Allah sing gampang. Onok tamu, ya tamu tenang. Terus aku mendingin nek Rukin, aku dicandal kritik. keriting. nggak ngakno tamu keimangan. Kira-kira sing darani mangan itu sak piring ngopo sak upo? Kira-kira sak piring. Terus saya ning nggak sholat, ken, nak sholat itu mangan batal. Terus dia mangan sak puluhan. Bukan batal terus jenenge mangan. Neng bab batal no poso bek sholat sing jenenge mangan uposito, sitok wae. Mangan. Sehingga gatap tulus sholat bil akli. Sholat itu batal mangan. Senajan to uposito. Tapi neng bab metu nyugai tamu. Cong tamu itu keimangan kayak upo sitok. kan jenenge wes mangan. Koyok neng bab sholat abek poso sarap toh. Cah dalam keriting ini saraf. misalnya misalnya saraf. toh ini masalah-masalah sing Podo-podo istilah mangan ning bab sholat tiku bab batale poso cukup upo tapi ning bab hormat tamu kudu sakire. Iku kan asgoto ora pantes. <laughs> nah, dan itu berlaku di semua lafaz, di semua istiqmalul lafzi. Mergo piye-piye kalami Allah taala iku harfin wala sautin. Kita ini mau menduga-duga dengan cara kita. Mulane yo angel kan, Lah lafat iku yo ora tau bener, mau anut tren. Aja tak bedheki Mas Mustafa sing ngoten ora mesti iso. Tapi nak ra iso ora berarti goblok, iso wae tawadhu. <laughs> Kowe nak salat madhep di masjid. Jawab. Gak tau cuma ulat Serodok ora mulut. Sing rodok fikih sithik apa? Madhep kiblat ya. Yakin? Gak lo yakin tuh, Kira sholat pada kiblat yakin? Iya. Terus ukurannya dodo apa rai? Dodo. Nak melengak gak batal. Terus lafat wajah muwajah itu korai tak kodo. Ini wajah tuh sampai kata muwajah. rai ya wis Tapi cara madzhab sapi itu saya tidak gede. Wes yakin ya sholat wajib madep kiblat. Ya Yo ya no keliru nih. Piye is gampangane ngomong. kira kena sujud madep. Pas sujud ke sholat orang, ya jawab sih sih sholat madem di, madem sumber. Artinya ini loh, saat top tope lafat tuh gak makili hakikat wes Ternyata sholat sing kecelok madem Ka'bah ya pede pas ngadep tok, pas ruko ya ndak, pas sujud ndak. Artinya saat top tope lafat tuh gak iso makili hakikat. Sholat sing kecelok madep kiblat nyatanya nak rukuk sujud ya ndak tapi terus kowe ape muni ngene mari cah cilik-cilik. Dong salat madhep kiblat, maknane nak pas ngadeg. Nak rukuk be sujud yo madhep bumi to <laughs> oh, yo. Kepengen kafir kabeh. Terus akhirnya caci cilik-cilik muni salat kono madhep bumi yo iku pas ruko ape. Yo kafir alis. Ngono iku jenenge lecehno salat. Lah iya iki mau cerita, lafat iku gak iso makili hakikat. Kayak lagi seneng bojomu misalnya gini, Dek aku seneng gue. Kenapa, Mas? Gue kayak ayu. Ngono ku bojomu ya semono. mau jadi goblok. <laughs> Mestine nak bojomu iku cerdas. Berarti nak salah kira seneng. Bojomu ya lucu wedok. Dek aku seneng kowe mergo wayu. Semono. Mesti ini seneng nganggo ayu itu masalah. Suatu saat kan elek. gue ngenteni itu gue gua kukulan, gue tiba, pokoknya suatu saat kan juga elek. Apa wis permanen elek rara. Mesti ini nak seneng tenan tanpa alasan. Tapi misalnya kita tanpa alasan, dek aku seneng. Kenapa mas? Ya pokoknya seneng. Oh dia yang mergopo. itu kan artinya ketika alasannya ayu berarti suatu saat arah ayu kan orang seneng. Lah repotnya nyatane tenang. Gue naik lihat tua itu ya pola tenang. Berarti <laughs> ya repot tenang. Mulanya Dewi Ibnu Hajar sekolah nih Dewi Abu Bakar al Bakilani, kabeh lafat rano ora ana maknanya Sing maknanya itu hatimu dewi dhewe Lafat itu butuhe omong ngono wae jelimet. Nak wis dianalisis itu jelimet. Ya, tapi ini iki kudu dilatih piye-piye iki ilmu. Iki cocok ra cocok kudu dilatih piye-piye iki. Mulane nak ana ilmu falak sing darani bumi iku kurotul kodam bulat bulat. Terus ono kiai ra ngaji ilmu lugat, goro. Bumi ku lempeng, bumi ku datar, flat. Alasannya apa? Wa ilal ardi kaifasutihat. Bumi ku digel digelar, digelar koyok karpet, koyok karpet berarti lah koyok bulat bola. Iku ora tau ngaji ilmu lugha. Koyok karpet tuh final doril ini dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet. Tapi apa kote karpet kowe roh. nak dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi apa kote surup. Paham ya? Mulane keliru nak nokia kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat terus dalile wa ilal ardi kaifa bumi digelar. Ya bumi yang kita lalui sekarang coro zahir ya koyok karpet, gue melayu ning diwae koyok karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya? Iwak tuh gale koyok tumo manggon dasmu. Kira-kira darani koyok karpet, mudik neng alor gitul ya orang. <laughs> Tapi kok apa kue dasiku karpet. Kan ya lah itu iya, iku jenenge ilmu nador. Mulane sing Quran afala yang guru na ana to ora delok. Delok aku hukum sing ditaalukno mbek delok ora kok hake. Angger ora tong angen nerangno kowe wae. <laughs>